بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله حفظكم الله جميعا Setelah kita menyelesaikan pelajaran yang terakhir yaitu masalah al-mutlaq wal-muqayyad enam lafaz yang masih mutlak kemudian juga lafadz yang muqayyad. Beliau selanjutnya akan membahas masalah al-mujmal wal mubayyan. Dan kesimpulan masalah mutlak dan muqayyad barakallahu fikum idza jaa al lafdu al-mutlak wa jaa al lafdu al-muqayyad. Apabila datang lafadz yang mutlak kemudian datang lafadz yang muqayyad, nah barakallahu fikum yang mana keduanya adalah satu hukum, maka wajib hamlul mutlak ilal muqayyad. Paham ya? Dan itu merupakan satu hukum nah maka wajib membawa yang mutlak ke muqayyad seperti kemarin. Nah, hukum masalah kafaratu dihar. Fatahriru raqabatin fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Maka hendaknya dia memerdekakan atau membebaskan budak sebelum dia berhubungan badan dengan istrinya tersebut. Ini lafaznya masih mutlak ini. Nah, budak yang mana ini? Satu budak benar satu budak. Cuman budaknya yang mukminah atau kafirah? Mutlak ya mutlak. Ternyata di sana ada lafaz lain yang menyebutkan masalah kafaratul qatl, paham ya? Kafarannya bagi orang yang membunuh. Nah, barakallahu fikum fatahriru raqabatin mu'minah. Maka hendaknya membebaskan atau memerdekakan budak yang mukminah. Nah, berarti sekarang apa? Yang mutlak tadi nah ditaqyid dengan apa dengan lafaz mukminah. Berarti apa? Berarti kita wajib membawa Naam lafaz yang mutlak kepada muqayyad. Berarti yang kita amalkan adalah kalau membebaskan budak budak yang mukminah. Paham maksudnya ya? Nah, ini apabila apa? Apabila hukumnya satu, satu hukum. Nah, bi khilafi idza kana ish, bi khilafi idza kana al-lafdhu al-mutlaq. Naam, wa ja'a al-lafdhu wa ja'a akhar lafdhu. Nah, barakallahu fikum atau wa ja'a al-lafdhu al-muqayyad. Berbeda kalau seandainya datang lafaz mutlak, datang pula lafadz muqayyad, tapi apa? tapi keduanya hukumnya beda. Dalam artian beda hukum yang diterapkan pada kedua lapat tersebut. Paham maksudnya ya? Nah, yang pertama yang mutlak itu berkaitan masalah nah barakallahu fikum masalah yang lain. Kemudian yang muqayyad berkaitan masalah-masalah lain. Bukan satu hukum. Nah, itu bagaimana? Makanya seperti itu nanti wajib mada? Wajib hamlu mutlak ila itlaqi, ala itlaqi. Wa wajib hamlu Ah, al-muqayyad ila taqyidih. Maksudnya apa? Wajib mengamalkan yang mutlak sesuai dengan kemutlakannya. Dan wajib mengamalkan yang muqayyad sesuai dengan muqayyadnya. Paham ya? Seperti misalkan kemarin wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan wanita maka potonglah kedua tangan keduanya. Ya, potonglah kedua tangannya. Nah, ini berkaitan masalah apa? Masalah hukum pencuri. Paham ya? Nah, ditegakkan hukum orang yang mencuri. Nah, kemudian datang ayat yang lain mengenai ayat wudu. Berarti sudah beda hukumnya kan? Lafaznya juga ada tangan juga. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian kepada atau sampai siku, sampai siku-siku kalian. Nah, itu enggak bila enggak bisa kita bawa yang mutlak kepada muqayyad. Karena nanti kalau kita bawa mutlak kepada muqayyad, hukumnya berbeda, bisa rusak nanti. Berarti nanti kalau orang mencuri, motong tangannya sampai siku. ya. Padahal pendapat yang sahih untuk masalah memotong tangan pencuri apa kemarin di pergelangan persendian ini. kami ya? Pergelangan telapak tangan ini. Nah, sendian maaf salah ya. Aywan barakallahu fikum seperti itu. Sekarang kita masuki pembahasan yang baru. Qala al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi al-mujmal wal mubayyan. Sekarang kita masuk ke lafaz yang masih mujmal dan lafaz yang masih mubayyan. penting sekali barakallahu fikum. Terkadang kalau kita telusuri ini tujuannya untuk membantah siapa? Orang-orang Qur'aniyun. Qur'aniyun itu mereka pada asalnya kalau kita telusuri, na'am barakallahu fikum, mereka tidak mungkin menggunakan lafaz mujmal. Dalam artian dalam Al-Qur'an kan wa aqimus dan tegakkanlah salat. Ini mujmal kan ini? Masih mujmal global salat apa ini? Salat gerhana, salat jenazah, salat imam waktu atau salat apa? Gerakannya kayak apa gerakannya? Padahal gerakan salat jenazah dan gerakan salat imam waktu sama atau beda? Beda. Nah, mubayyan dijelaskan dalam As-Sunnah. Dijelaskan dalam As-Sunnah sehingga tidak mungkin kalau seandainya kita beriman dengan Al-Qur'an saja tanpa As-Sunnah. Karena saling melengkapi. Terkadang dalam Al-Qur'an lafaznya mujmal, nah kemudian mubayyan dijelaskan dalam As-Sunnah. Seperti itu. Sehingga tidak benar ya kelompok sesat itu Al-Qur'aniyun, yang mereka mengatakan Qur'aniyun atau nah yang mereka dikenal dengan e, eh, majelis apa? Tafsir Al-Qur'an semisalnya itu. Hati-hati barakallahu. Karena mereka terkadang menggunakan zahir yang ada dalam Al-Qur'an toh. Kalau di, di dalam Al-Qur'an enggak ada ya udah. Dalam Al-Qur'an ada enggak pengharaman anjing? Enggak ada. Akhirnya sebagian mereka menghalalkan sengsu. Tongseng asu. Makanya tongseng anjing itu loh maksudnya. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Karena dalam Al-Qur'an enggak ada. Kita katakan enggak cukup Al-Qur'an saja. Al-Qur'an dan As-Sunnah karena dua-duanya wahyu. Paham ya? Berarti kalau seandainya kalian meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan As-Sunnah, otomatis kalian juga meninggalkan Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an sendiri ada perintah atau mengikuti apa? As-sunnah. Kita Ittabi'u rumah unzila ilaikum min rabbikum. bikum. Ikutilah apa-apa yang yang telah diturunkan kepada kalian oleh Rabb kalian. Yang diturunkan di antaranya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wahyu dua-duanya. Nah, barakallahu Kemudian apa? Kemudian juga wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang telah dibawa kepada kalian atau yang ditanggalkan Rasulullah kepada kalian maka ambillah dan apa-apa yang dilarang kepada kalian tinggalkanlah. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah dua-duanya. Paham soalnya ya? Nah, kita ambil intinya mujmal wal mubayyan. Lafaz yang masih mujmal, masih global, kemudian juga lafaz yang telah dijelaskan dan telah ditafsirkan. Nah, barakallahu itu seperti itu. Ta'riful mujmal, pengertian atau definisi mujmal. al mujmal lughatan, mujmal secara bahasa adalah al-mubham wal majmu'. Sesuatu yang masih mubham, tidak diketahui Naam, aslinya atau tidak diketahui hakikatnya. Naam, wal majmu' yang masih terkumpul. Paham ya? Mujmal global itu istilahnya itu ya. Yang masih global gitu loh. Nah, kita enggak tahu apa yang dimaksud di situ. Paham belum maksudnya? Ya, naam. Mujmal, mubham, enggak diketahui, belum ada kejelasan. Wastilahan secara istilah ma yatawaqqafu fahmul murad minhu ala ghairihi. Secara istilah adalah apa? Adalah lafaz yang terhenti Enam pemahaman yang diinginkan dari lafaz tersebut atas yang lainnya. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya ketika dia itu membaca lafaz yang masih mujmal, itu terhenti di situ. Wa aqimus shalah dia tegakkan salat. Salat apa? Bagaimana maknanya salat? Gerakannya bagaimana? Terhenti enggak? Terhenti sampai datang mubayyan. Sesuatu yang apa? Mubayyan, lafaz yang dijelaskan. Oh, kalau salat jenazah seperti ini ritualnya. Oh, kalau salat istisqa seperti ini kaifiahnya datang dalam as-sunnah. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Naam. Jadi perlu diperhatikan seperti itu. Imma fi ta'yinihi. Nah, bisa jadi globalnya itu dalam masalah ta'yin, menentukan pemastikan au bayan sifatnya atau dalam masalah menjelaskan sifatnya, au miqdari atau batasannya. Paham ya? Seperti masalah wa'atuz zakah dan tunaikan zakat. Zakatnya berapa? Batasnya berapa? Dalam Al-Qur'an ada? Tidak disebutkan. Berarti masih global itu kan? Ayo naam. Nah, seperti itu. Kemudian waqimus shalah, bagaimana sifatnya? Sifat salatnya. Gerakannya bagaimana? Salatnya bagaimana? Dalam Al-Qur'an Al-Qur'an tidak jelaskan. Mahfuz sama ya? Ayo naam barakallahu fikum seperti itu. Kemudian juga masalah-masalah takyinnya, memastikannya. Nah, misalkan dalam masalah apa? Masalah perceraian. Salah satu kuruh Nah, tiga kuru kuru itu apa kuru itu? Suci atau haid? Itu kan perlu perlu perlu apa? Perlu penjelasan. Kita lihat sini, Misalu ma yahtaju ila ghairihi bi ta'yini. Contohnya dalil yang masih mujmal, masih global yang membutuhkan kepada yang lainnya untuk menentukan atau memastikan qaulu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru dan para wanita yang cerai nah maka hendaknya mereka menunggu diri-diri mereka masa iddah maksudnya ya tiga quru tiga quru ini bagaimana tiga quru ini kita lihat sini fa innal qur'an labdun mustarak bainal haid wa tuhur. Dikarenakan yang nekor al-qur'u itu, nah itu adalah lafaz yang bisa digunakan untuk apa? Nah, ya, lafaz yang mustarak yang bisa digunakan nah antara haid dan suci. Dalam artian bisa untuk digunakan untuk haid juga al-qur'u, paham ya? At-tuhur, nah suci juga dikatakan al-qur'u. Nah, sehingga para ulama juga mengatakan, nah silakan Tiga kali suci tidak masalah. Suci, haid, suci, haid, suci namanya Nah, kemudian atau tiga kali haid, haid suci, haid suci, haid. Tentunya juga menunggunya ketika suci. Paham itu ya? Nah, barakallahu fiikum. Fa yahtaju fi ta'yin ahadihima ila janin. Maka butuh untuk memastikan menentukan salah satu di antara keduanya butuh pada janin. Ini berarti apa berarti? Berarti yang dibutuhkan untuk menentukannya itu butuh apa? Butuh mubayyan, sesuatu yang dijelaskan. Masih global. Perceraian seperti ini. Nah, barakallahu fiikum ya wa na'am. Maafkan salah ya? <clears throat> ya Kemudian wa misalu ma yahtaju ila ghairihi tibayan sifatnya. Dan contohnya, nah dan contoh lafaz yang membutuhkan kepada yang lainnya, maksud lafaz yang global yang mujmal masih membutuhkan kepada yang lainnya untuk menjelaskan sifatnya, qul ta'ala wa aqimus shalah. Dan tegakkanlah salat. Dan tegakkanlah oleh kalian salat. Salat apa ini? Bagaimana bentuknya? fa inna kayfiyat fa inna kayfiyat iqamati shalah majhulatun tahta bila bayar. karena sesungguhnya tata cara bagaimana menegakkan sholat itu tidak diketahui dan butuh kepada penjelasan. Dijelaskan dalam mana? Dalam apa? Dalam as-sunnah. Naam. Wa misalu ma yatadu ila ghaayati bayan miqdari. Dan contohnya, nah lafaz yang masih global yang membutuhkan kepada yang lainnya untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan nah, batasan atau ukurannya atau kadar. Qaulu ta'ala wa zakat. Nah, wa atu wa zakat. Paham tidak? ya? Dan tunaikanlah zakat. Keluarkanlah zakat. Berapa batasannya? Global enggak? Global. Fa inna miqdar zakat karena sesungguhnya batasan atau ukuran zakat al-wajibah yang wajib majhulun, tidak diketahui. Yahtadu ila bayan. Butuh kepada apa? penjelasan. Penjelasannya dibahas dalam apa? As-sunnah. Eh, mulai zakat harta berapa, zakat onta berapa, zakat biji-bijian berapa. Nah, globalnya sudah kita sebutkan kemarin kan? Nah, atau yang sebelumnya itu. Globalnya berapa globalnya? Kalau zakat emas dan perak itu harus disyaratkan dua syarat. Emas, perak, sapi, kambing, onta itu enam dua syarat. Nisab sama haul. Nisab sama apa? Haul. Nisabnya emas dan perak kalau emas 20 dinar senilai dengan apa? 85 gram emas murni. Diambil apa? Diambil 2,5 persennya, itu zakatnya. Kalau perak, nah barakallahu fikum 595 gram. Nah, 200 dirham. Paham ya? Nah, diambil 2,5 persennya. Paham ya? Kalau unta harus apa? Memiliki unta 5. 5 ke atas itu nanti ada zakatnya dengan rincian sebutkan dalam hadis yang sahih, rinciannya masing-masing. 5 unta zakatnya satu ekor kambing yang umur sekian. Artinya, kemudian kalau lembu, enam syaratnya ketika sudah mencapai 30 lembu atau 30 sapi. 40 ke atas jelas, paham ya? Kalau kambing syaratnya harus mencapai 40 kambing. Paham ya? Itu syaratnya apa? Haul dan nisab. Adapun zakat biji-bijian atau buah-buahan itu para ulama berselisih pendapat namun yang rajih kembali kepada empat perkara. Nah, yang biji-bijian adalah syair dan bur. Itu nisabnya barakallahu fikum na'am khamsatu ausuk. Khamsatu ausuk itu enam lima ausuk itu satu wasku itu adalah enam puluh 60 enam puluh sa'. Jadi berapa enam puluh dikali lima tiga ratus itu. Paham ya? 300 sa'. Paham ya? 300 sa' itu kalau diperkirakan satu sahnya adalah dua kilo. dua kilogram, 2 kilo, 8 gram. Paham ya? 2 kilo, 8 Oh ya? Itu nanti diperkirakan sekitar 800 kilo 40. Jadi diperkirakan 8 kental lebih. Paham ya? Nah, ketika mencapai 8 kental tersebut maka wajib zakat. Zakatnya berapa? Seper Sepersepuluhnya. Itu kalau menyiraminya pakai air hujan. Air sungai, air mata air misalnya. Kalau kalau yang nyirami air untuk nyirami adalah air beli, maka setengahnya seper sepersepuluh. Setengahnya seper sepuluh. Kemudian untuk masalah naam kurma, dan untuk masalah buah-buahan kurma sama apa? Kismis itu zabib. Paham ya? Nah, itu juga sama. Eh, sama nisab eh, sama nisabnya dengan apa tadi? Dengan bur atau syair tadi. Mengeluarkannya juga sepersepuluh atau kalau disirami dengan air sendiri yang air geli, maka setengahnya sepersepuluh seperti itu barakallahu fikum. Itu semuanya dibahas dalam kitab fikih yang jelas apa? Yang jelas kalau dalam Al-Qur'an itu global. Paham salah ya itu ya? Hewan ambar barakallahu fikum, secara global seperti itu. Kemudian berikutnya ta'rifun mubayyan. Pengertian mubayyan itu apa mubayyan? Mubayyan itu lafaz yang dijelaskan itu apa namanya? Al mubayyan lughatan al mudhar wal nam wal mudah atau al wal muwaddah. Semakul. Paham ya? Jadi pengertian mubayyan secara bahasa adalah lafaz yang dijelaskan dan lafaz yang ditampakkan. Mudhar kan tampakkan, muwaddah itu yang dijelaskan digamblangkan itu Semula belum gamblang, masih global, dijelaskan, digamblangkan itu. Berarti apa berarti? Mujmal sama mubayyan. Mujmal itu masuk global, mubayyan itu yang sudah dirinci, dijelaskan. Nah, mufassal misalnya. Wastilahan, setelah istilah ma yufhamul murad minhu. Yaitu lafaz yang dipahami, nah barakallahu fiikum apa-apa yang dipahami yang diinginkan darinya. Jadi yang diinginkan dari lafaz tersebut dipahami langsung. Itu berarti apa? Mubayyan. Ima bi asal wada, ima. Nah, bisa jadi dipahami itu dari awal peletakan yang dipahami. Paham ya? Sejak asal peletakan itu sudah dipahami bahwa satu maknanya seperti itu. Paham belum? Aku ba'da tabyin atau dipahami setelah dijelaskan. Awalnya masih global, setelah datang penjelasan baru dipahami. Paham ya dua cara ini ya. Ima bi asal wada bisa jadi dengan awal kali peletakan itu sudah apa? Asal peletakan sudah dipahami langsung atau dipahami setelah apa? setelah datangnya tabiin penjelasan. Paham aja ya? Ya na'am. Misalu ma yufhamul murad minhu bi asl wa contohnya yang dipahami. Na'am, yang dipahami dari lafaz yang diinginkan darinya. Ya, pada awal peletakan atau asal peletakan adalah lafzus sama ini. Lafaz sama apa sama? Langit. Ardun bumi, Jabalun gunung, adlun keadilan, dulman kezaliman, sidqun kejujuran. Ini semuanya lafaz seperti ini bagaimana? awal peletakan, asal peletakan sudah dipahami langsung. Enggak ada global-global sini. Tanya langsung tahu kan? Jabalun apa? Gunung. Paham ya? Enggak perlu rincian. Fahadil kalimat wa nahmuha, maka kata-kata ini dan yang semisalnya mafhumatun bi asl wadh, dipahami langsung sejak awal peletakan. Paham ya? Sejak awal diletakkan, sejak asal peletakan sudah dipahami. Wala tahtaju ila ghairiha, enggak butuh lagi kepada yang lainnya fi bayani maknaha, untuk menjelaskan maknanya, enggak perlu. Gunung itu apa sih? Gunung itu apa sih? Ya orang langsung tahu gunungnya kayak gitu. apa dia? Ya? Nah, barakallahu fiikum. Enggak perlu penjelasan lagi. Mahum sama ya? Ini yang asal sejak asal peletakan atau awal peletakan sudah diketahui. Berikutnya, wa misalu nah barakallahu fiikum ma yufham Naam al-murad minhu ba'da tabyin. Contohnya, sebuah lafaz yang global, nah yang bisa dipahami. Yang diinginkan dari lafaz tersebut setelah dijelaskan qaulu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus salata wa atuz zakat." Dan tegakkanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah zakat. Ini masih global kan? Dan tidak dipahami kan apa maksudnya, bagaimana gerakannya, bagaimana kaifiahnya setelah apa kemudian setelah tabiin penjelasan atau dijelaskan. Fa innal iqamata wal ita'a kullun Huma mujmal. Karena sesungguhnya menegakkan salat dan menunaikan zakat masing-masing antara keduanya itu masih mujmal, masih global. Walakin asy-syari'a bayyanahuma. Akan tetapi asy-syari' syariat ini menjelaskan keduanya. Fasara lafzuhuma bayyinan ba'da tabyin. Maka menjadilah lafaz keduanya yang masih global tadi, lafaz salat dan zakat tadi, bagaimana tata cara menunaikan salat dan juga nah mengeluarkan zakat tadi yang masih global, nah apa? Menjadilah apa? Bayyinan jelas gamblang nampak ba'da tabyin setelah adanya penjelasan. Paham salah ya? Ayo nah. ini penting juga seperti ini. Soalnya kadang untuk menjelaskan itu semakin kita mengetahui wawasan yang luas, ilmu yang bermanfaat itu semakin kita bisa menjelaskan dan juga memiliki wawasan, yang luas. Berikutnya al-amalu bil mujmal. Beramal dengan dalil yang masih mujmal. Itu bagaimana? Yajibu 'alal mukallafi 'aqdul azmi. Wajib bagi setiap orang yang terbebani syariat untuk mengikat keinginan kuatnya. al amal untuk beramal bil mujmal untuk beramal dengan lafaz yang masih mujmal mata hasala bayanu. Kapan terjadi apa penjelasannya? Atau kapan datang penjelasannya? Paham maksudnya ya? Datang global, kemudian datang penjelasannya, wajib mengamalkan dengan penjelasan tersebut. Paham maksudnya ya? Nah, jangan sembarangan. Salat lima waktu salatnya seperti salat jenazah. Alasannya apa alasannya belum datang penjelasan? Ya cari dulu. Penjelasannya ada dalam dalam as-sunnah. Nah, barangkali fikum. Nah, orang-orang Qur'aniyun kalau suruh salat disuruh surat lima waktu seperti surat jenazah enggak mau. Kenapa enggak mau kata mereka? Lah masa salat salat wajib seperti salat jenazah. Dalam Al-Qur'an enggak dijelaskan kok salat apa di situ. Ya enggak? Salat lima waktu zuhur 4 rakaat tapi dia berdiri terus enggak rukuk, enggak sujud. Melakukan salat jenazah, seperti salat jenazah. Kan keliru. Semuanya sudah jelaskan dalam as-sunnah. Sehingga mereka dikenal dengan ingkar sunnah. Paham ya? Mengingkari as-sunnah wal iyad billah. Hati-hati. Wan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad bayyana li ummatihi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah menjelaskan kepada umatnya jami'a syariatihi, seluruh syariat-syariatnya, usulaha wa furu'aha. Baik yang apa? Yang inti maupun yang cabangnya. Hatta tarakal ummah ala syariatin baydha naqiyah lailuha kana hari kana hariha. Hingga Rasulullah meninggalkan umat ini di atas syariat yang putih, terang, benderang, suci. Nah, malamnya bagikan siangnya. Walam yatrukul bayan 'indal hajah ilaihi abadan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan nan kepadanya selama-lamanya. Ini termasuk dalil bahwasanya apa? Ada kaidah yang penting yang perlu kita perhatikan, la yajuzu ta'khirul bayan fi waqtil hajah. Perhatian ini. Nah, tidak diperbolehkan kita mengakhirkan penjelasan di waktu dibutuhkan. Yang diperbolehkan apa? Yang diperbolehkan adalah ta'khirul bayan ila waqtil hajah Bedakan ya? Yang dilarang tadi apa yang dilarang? Takhirul bayan fi waktil hajah. Mengakhirkan penjelasan di waktu dibutuhkan. Itu dilarang. Nah, takhirul bayan fi waktil hajah mamnu'un, dilarang itu. Misalkan contoh sekarang. Nah, ada orang baru masuk Islam. Dia tanya kepada kita, "Pak, anak ini orang mualaf, baru masuk Islam. Mau sholat tidak tahu cara bagaimana sholat gerakannya." Bagaimana sholat jarak gerakannya bagaimana? Wah anak sibuk, nggak usah tanya anak. Tanya yang lainnya. Padahal kita butuh menjelaskan nggak waktu itu? Menjelaskan dan dibutuhkan bagi dia untuk mengetahuinya. Nah kita kalau mengakhirkan menunda seperti itu, itu tidak diperbolehkan. Mengakhirkan apa? Penjelasan di waktu dibutuhkan. Harus dijelaskan sesuai dengan apa? Kadar kemampuan yang kami miliki. Oh sholat seperti ini, seperti ini, seperti sholat seperti ini. Nah jelaskan seperti itu. Nah, yang diperbolehkan adalah apa? Takhirul bayan ila waktil hajah ila takhirul bayan ila waktu hajah. Apa artinya? Menunda penjelasan, mengakhirkan penjelasan sampai waktu dibutuhkan. Itu boleh. Anak kecil baru umur 9 tahun, misalkan tanya bagaimana sih kalau berhubungan badan itu bagaimana? Atau bagaimana sih enam eh, hukum-hukum masalah perceraian itu bagaimana misalkan? Dia awal mulanya belum belum layak untuk mengetahui awal mulanya. Paham ya? Akhirnya kita nanti aja pelajarannya akan datang. Eh, itu ditunda nanti gitu loh. Nanti penjelasannya akan datang misalkan. Di waktu yang kamu dibutuhkan nanti akan dijelaskan secara detail. Itu boleh. Kami ya karena karena melihat kondisinya. Melihat kondisinya anak apa kalau itu seperti itu. Nah, anak kecil umur 5 tahun tanya bagaimana berhubungan badan misalkan. Kalau kita jelaskan bingung dan dikhawatirkan malah diletakkan di pada tempatnya gitu loh, paham ya? Tapi bagaimana caranya? Ditunda sampai waktu dibutuhkan. Paham belum ini? Jadi ada dua kaidah ya. Kaidah yang boleh tadi apa yang boleh? Ta'khirul bayan fi ila waqtil hajah itu yang boleh. Ta'khirul bayani ila waqtil hajah. Nah, menakhirkan, menunda penjelasan sampai waktu dibutuhkan itu boleh. Yang dilarang apa? Ta'khirul bayan fi waqtil hajah atau indal hajah. Menunda penjelasan waktu dibutuhkan atau ketika dibutuhkan. Kalau dibutuhkan segera jelaskan. Paham ya? Nah, umat bertanya masalah demonstrasi bagaimana hukumnya. Ustaznya bilang, "Wah, nanti aja." Enggak usah. Padahal waktu itu memang keadaannya genting itu. Sudah mau melakukan demonstrasi ini. Nah, itu ditunda betul enggak boleh. Jelaskan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. <clears throat> Mafhum salah ya? Ayo nah barakallahu fikum. Kita lanjutkan di sini. Jadi syariat agama Islam ini telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan putih terang benderang malamnya bagikan siangnya. Karena semuanya sudah jelaskan. Semuanya sudah jelaskan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah barakallahu fikum. Dalam As-Sunnah, As-Sunnah melengkapi Al-Qur'an, Al-Qur'an melengkapi As-Sunnah seperti itu. Wa bayanu sallallahu alaihi wasallam imma bil qaul aw bil fi'l aw bil qaul wal fi'l jami'an. Dan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa jadi terjadi dengan ucapan, berupa ucapan atau berupa perbuatan atau dua-duanya berupa ucapan dan perbuatan. Ada yang seperti ini? Ada. Berupa perbuatan misalkan Rasulullah ketika mengajari sholat di atas mimbar itu. Paham ya? Setelah selesai sholat, nah ketika sujud Rasulullah turun mimbar kemudian apa? Sujud di bawah mimbar, ya kan? Nah, di samping mimbar itu, depannya itu. Kemudian setelah itu naik lagi balik lagi. Tujuannya apa tujuannya? Nah, agar para sahabat mengetahui sholat Rasulullah. Ya, wa li ta'lamu sholati wa li ta'tammu bi. Agar kalian mengetahui sholatku dan kalian bermakmum denganku. Tahu tidak? Ya? Nah, seperti itu dengan perbuatan. Terkadang dengan apa? Dengan ucapan juga banyak sekali. Nah, eh, salu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Penjelasan dengan ucapan itu kan. Maksudnya salatlah kalian itu, salatlah kalian sesuai dengan salat Rasulullah itu. Dengan ucapan. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian misalu bayanihi bil qaul, contohnya Penjelasan yang berupa ucapan, penjelasan dari Rasulullah yang berupa ucapan contohnya apa? Contohnya ikhbaru an an zakah wa maqadirha. Pengkabaran tentang nisab-nisab zakat. Ukuran-ukuran atau batasan-batasan zakat yang diwajibkan untuk zakat. Wa maqadirha. Nah, barakallahu fikum an ansibatiz zakah. Nah, barakallahu fikum wa an maqadirha. Nah, dan juga tentang apa? ukuran atau Nah, takarannya. Paham ya? Menjelaskan tentang takarannya berapa, ukurannya berapa, nisabnya berapa. Karena nisab itu harus penting itu ya. Nisab itu termasuk ukurannya. Paham maksudnya? Nah, misalkan emas perak. Misalkan dia memiliki emas 85 gram, tadi belum setahun. Wajib zakat ya aslinya? Tidak, nunggu haul dulu. Sebaliknya juga. Sampai setahun emasnya cuma 35 gram, enggak zakat karena belum sampai nisabnya. Nah. Dan tidak diwajibkan kita apa? Mengumpulkan nisab itu tidak wajib bagi kita. Paham Mengumpulkan nisab tidak wajib bagi kita. Cuman kalau kita punya harta lebih mencapai nisabnya zakat. Kalau sudah mencapai setahun. Seperti itu. Perhatikan sini, karena fi ini, sallallahu alaihi wasallam fi masaqatis samaa'u al Naam, eh, pada tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian atau tanaman yang dihujani oleh langit, maksudnya ya tersiram oleh langit, bersama hujan maksudnya. Paham ya? Nah, yang tersiramnya air dari langit al usuf maka sepersepuluhnya. Nah, sepersepuluhnya. Ini mubayan bukan ini? Mubayan tadi dijelaskan. Yang dalam Al-Qur'an kan masih global. Bayanan mujmali qouli ta'ala wa atuz Sebagai penjelas untuk apa? Globalnya firman Allah Subhanahu wa taala wa zakah dan kena zakat. Terus bagaimana zakat tanaman, zakat tumbuh-tumbuhan? Maksudnya adalah zakat biji-bijian, zakat buah-buahan. Nah ini eh, maka pada biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan atau tanaman nah barakallahu fikum yang tersirami apa air dari langit maka sepersepuluhnya namun yang sebutan para ulama yang biji-bijian apa burus atau syair yang buah-buahan kurma sama zabib atau kismis tadi paham maksudnya ya ada punya selainnya bagaimana panen tadi misalkan panen jagung misalkan itu adanya sodako. silahkan mau sodako silahkan tidak ada batasannya nah yang penting ikhlas awal Paham maksudnya ini ya? Ya na'am barakallahu fikum. Naam. Kemudian ini pun masih apa? Masih kalau kita telusuri masih lafadznya umum. Ya, semua yang tersirami air dari langit sepersepuluhnya. Nah, barakallahu fikum ini umumnya apa umumnya? Umumnya dalam artian masih menunggu nisab sampai nisab dulu, paham ya? Kalau di bawah kom satu ausuk tidak ada apa? zakat. Kan itu. Ya enggak? Nah, kalau di bawah kom satu ausuk di bawah 300 sa berarti tidak ada zakat. Apa masalahnya? Karena nisabnya adalah khamsatu awsuq. Nah. Wa misalu bayani bil fi'l, contohnya penjelasan Rasulullah dengan perbuatannya, qiyamuhu, perbuatan Rasulullah bi afal manasik. Dengan perbuatan-perbuatan manasik, amalan-amalan haji, amalan ummah di hadapan umat, bayanan li mujmal. Nah, barakallahu fikum sebagai penjelas untuk lafaz yang masih global. Nah, li mujmal qouli ta'ala Nah, untuk apa? Penjelasan untuk apa? Globalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hijjul bait." Wajib atas manusia untuk Allah Subhanahu wa taala berhaji ke Baitul Haram. Paham ya? Dan hanya untuk Allah lah kewajiban atas manusia untuk berhaji ke Baitul Haram. Ini umum enggak ini? Gerakannya bagaimana? Ritualnya bagaimana? Dijelaskan dalam dalam as-sunnah. Dijelaskan dalam apa? As-sunnah. Wa kadzalika salatuhu al-kusuf ala sifatiha. Demikian juga salat Rasulullah, salat kusuf, salat gerhana, gerhana matahari ataupun bulan berdasarkan sifatnya. Salat gerhana itu berapa rakaat maksudnya? Dua rakaat. Berapa rakaat Fauzan? Empat rakaat. Satu rakaat. Empat rakaat, dua rakaat. Nah, eh? Empat rakaat, dua rakaat. Nah, saya empat rakaat, dua rakaat. Jadi setiap rakaat berapa rakaat? Dua rakaat. Eh, nah, mana? Jangan lebih keliru ya. Nah, barakallahu fiik. Hiya fil Nah, hal ini pada asalnya kenyataannya bayanun. Nah, bayanun sebagai penjelas di mujmali qouli sallallahu alaihi wasallam, fa idza minha syai'an fasallu. Nah, penjelas Bayan, penjelas bagi Nah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi yang masih global yaitu fa idza minha syai'an apabila kalian melihat dari gerhana itu sedikit saja, fasallu, maka salatlah kalian. Tapi salatnya kayak apa? Kalau sholat gerhana seperti sholat lima waktu ya enggak sah. Karena kefiahnya tata tanahnya beda itu. Paham ya? Kefiahnya tata tanahnya beda. Kalau sholat gerhana seperti sholat jenazah yang sah. Sholat jenazah itu berapa rakaat? Hmm? Berapa rakaat? Kalau tanpa rakaat? Hah? Tanpa rakaat, enggak ada rukuknya. Empat takbir itu aja. Paham ya? Berdiri langsung empat takbir itu nah. Takbir pertama baca Al-Fatihah, Takbir kedua membaca salawat Ibrahimiyah, takbir ketiga membaca doa untuk mayit, takbir keempat salam. Dan Wa misalu bayani bil qaul wal fi'l. Contohnya penjelasannya dengan ucapan dan perbuatan, dua-duanya langsung. Bayanu kana, bayanu itu penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifiyat as-shalah. Bagaimana tata cara salat, gerakan salat. Bagaimana salat, tata caranya salat, Fa innahu kana bil qaul. Maka sesungguhnya dahulu Rasulullah menjelaskan dengan ucapan karena fi hadis al-musyi' di salatih sebagaimana dalam hadis berkaitan masalah orang yang keliru dalam salatnya atau orang yang nama yang nama yang keliru dalam salatnya, oh, salatnya keliru gitu ya. Apa? Ajla, ya, ajla. Ya, ya, orang yang keliru atau jelek dalam salatnya. Haitsu qala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah bersabda, "Idza qumta ila shalah, fa asbighil wudu', tsumma istaqbil qiblah." takabir. Nah, jelek salatnya karena keliru tadi itu sebabnya. Karena dia tidak tahu ilmunya. Paham itu ya? Nah, apabila engkau berdiri tegak hendak melakukan salat, fa asbiqil wudu, sempurnakan sempurnakanlah wudu. Tumas takbil kiblat kemudian menghadap kiblat, takabir kemudian takbir. Apa nah, itu ya? Nah, barakallahu fikum. al Hadisa, Eh, al-hadisa yang maksudnya ya. Boleh al-hadisu, boleh al-hadisa, boleh al-hadisi tapi yang kuat al-hadisa sebagai maf'ul bih dengan fi'il yang dibuang, takdirnya apa? kamil atau ikra kamil hadis atau ikra il hadis. Nah, wakana bil fi'li aidon terkadang juga Rasulullah melakukan dengan apa? Perbuatan. Karena di hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi sebagaimana yang tercantum dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna sallallahu alaihi wasallam qama 'ala mimbar nah, waktu itu Rasulullah berdiri di atas mimbar kemudian bertakbir. Wa nas wara'ahu. Kemudian manusia para makmum bertakbir di belakangnya. Wahwa al-mimbar. Dalam keadaan Rasulullah apa? Di atas mimbar. Al-hadisah. Wafihi dan di dalam hadis tersebut ada apa? Ada lafaz summa akbar 'ala nas. Setelah Rasulullah selesai sholat, Rasulullah menghadap kepada manusia wa qala inna nafa'atu hadza. Hanya saja aku mengerjakan perbuatan ini mu bi wa lita'lamu musallati agar kalian itu bermakmum. Nah, atau mengikuti salatku ini atau bermakmum denganku dan agar kalian mengetahui salatku. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, barakallahu fikum. Berarti sudah kita selesaikan pelajaran masalah mujmal wal mubayyan. Idza jaa al-lafdu al-mujmal wa jaa al labdu al-mubayyan fa wajaba hamlul mujmal ila al-mubayyan. Naam, wal amalu bihi dan wajib kita beramal dengannya. Maaf saya